Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din, a'azzani wa azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah arba'in anawiyah dan sekaligus penutupan penjelasan hadis yang ke-19. Naam, kemarin siapa yang dijanjikan kemarin? Antum sudah belum? Ayo, bismillah. Apa? Kuntu khalqan nabiyyin واعلم أن النصر واعلم أن النصر أيوة أنا أنبر غلط فيكم تفضل juga wa alam anna wa apa wa alam anna wa alam anna manitaka apa wa alam anna manitaka wa alam anna ma akhta'aka wa alam anna ma akhta'aka lan lan yakun siwaka wa ma asabaka lan yakun dirtaka wa alam anna nasra ma sabri wa anna faraja ma al wa anna ma al-masri Ayo na'am barakallahu fikum ahsan. Kemarin sudah belum antum? Eh, bismillah. kepada hadis yang saya masalah Berarti riwayat riwayat ini Ifadillah Ifadillah Fajidhu amamat Ta'aruf Allah Terlaqa'iyya Ifrah Shidda Wa'lam Wa'lam Annama Akhbarakana Bikini Lam yakun Nah, barakallahu fikum Hasan. Atau kemarin dah belum? Eh, bismillah. lafzul hasan sahihun barakallahu fiikum. Antum mau nyoba? Bismillah. Antum? Siapa? Ya. ini walau kita apa? Ya. والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية الترمذي بفضل الله تجد أمامك ترك له الخلفاء يأتيك في الشتاء واعلم أن ما أسبق لم يكن يصيبك وما سبق لم يكن يخطئك واعلم أن النصر ما صبري وأن الفرج والحرب وأن مع العسر يسرا نعم أحسنت بارك الله فيكم sudah belum antum? Hah? Eh, keras, setelah alam annal ummata Lalu istama'at Ala an yang fa'uka pertama أن ما أخطأك Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Qala Syekh syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala Kata beliau di sini Qala sallallahu alaihi wasallam wa al faraja ma'al karb dan bahwasannya yang namanya kelapangan itu bersamaan dengan kesempitan terlebih dahulu. Kullama al karbu tatalla'a ila al-faraj. Maka semakin kesempitan itu dahsyat, semakin pula yang namanya kelapangan itu mendekati. Dzalika anna farajallahi qaribun. Yang demikian itu dikarenakan bahwasannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kelapangan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Wallahu jalla wa ala yaqul dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Wa qala hatta yakuna ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qaribun. Suatu ketika hingga segenap para rasul atau hingga rasul mengatakan, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu rasul dan orang-orang beriman menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala hingga mereka mengatakan mata nasrullah kapan datang pertolongan Allah ala inna nasrallahi qarib ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat fa idza shadda al-amru fa'lam anna faradallahi qaribun apabila suatu perkara itu dahsyat mungkin kesempitan kesedihan atau yang semisalnya maka ketahuilah bahwasannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ke lapangan Allah Subhanahu wa taala dekat wala tayas wala taqnut min rahmatillah jangan kamu putus asa jangan kamu na barakallahu fikum artinya hampir mirip ya tayas dengan taqnut ini ya jangan kamu putus asa dari rahmat Allah waqad kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin masruran faniha dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau keluar dalam keadaan senang dan bahagia wa huwa dalam keadaan beliau tertawa wa seraya berkata lan yaghliba usrun yusrain lan yaghliba usrun yusrain maksudnya tidaklah satu kesulitan itu bisa mengalahkan dua kemudahan dan tidaklah yang namanya satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan maksudnya bagaimana satu kesulitan dibalas dengan dua kemudahan maksudnya ya jadi nggak bisa nah ini menunjukkan rahmat Allah taala satu kesulitan balasnya bukan satu kemudahan, dua kemudahan. Nah, itu maksudnya. Yang diinginkan di sini adalah firman Allah taala, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Di dalam lafaz tersebut al-usri ma'rifah atau nakirah di situ? Ma'rifah ada al ya enggak? Sedangkan yusrannya nakirah, umum. Berarti apa? Berarti satu kesulitan dibalas dengan dua kemudahan. Masya Allah. Kita lihat. Al-usru marratun wahidatun. Kesulitan di sini hanya sekali saja. Li'annahu mu'arrafun bil alif lam. Karena dia dimakrifahkan dengan alif lam. Mafhum ini ya. Dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu itu ada yang namanya nakirah, ada yang namanya apa? Ma'rifah. Nah, di sini al-usru itu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Dengan apa? Dengan al. Al-usru fahuwa usrun wahidun, maka maknanya adalah satu kesulitan. Wal yusru munakkarun mukarrarun. Sedangkan al yusru yusran itu adalah nakirah, mukarrarun diulang-ulang. Ya kan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Diulang-ulang atau enggak? Diulang-ulang di situ. Kita lihat marratain diulang dua kali. Yaqtadi takrar. Yang ini mengharuskan apa? Berarti terulang-ulang Fakullu usrin ma'ahu yusran. Maka setiap satu kesulitan bersamanya dua kemudahan. Wa hadza min fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Yang mana ini merupakan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din azza wa Tentunya ayat ini tidak kita lupakan dengan keterkaitannya dengan kaidah yang sangat besar dalam kaidah fikhiyah yang sudah kita lewati bahwasanya apa? Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Inilah keutamaan kita mempelajari ilmu usul fikih. Ketemu dan terkadang dijumpai dalam sebuah permasalahan ayat tapi ada kecocokannya. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Perkara yang beratkan pasti mendatangkan kemudahan. Pasti itu. Contohnya, kita semuanya diwajibkan salat wajib salat fardu dengan berdiri atau tidak? Dengan berdiri. Tapi kalau enggak mampu dengan duduk. Bayangkan kemudahan kalau nggak mampu dengan duduk, dengan berbaring sebagaimana dalam hadis yang sahih hadisnya Imran bin Husain radhiyallahu anhu Rasulullah menyatakan salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin salatlah kamu dengan berdiri jika engkau tidak mampu maka salatlah dengan duduk jika engkau tidak mampu maka salatlah dengan berbaring bayangkan al masyaqqatu tajlibut taysir perkara yang berat kan pasti mendatangkan kemudahan mendatangkan keringanan. Antum pada asalnya kita semuanya eh, ketika bersuci mungkin untuk sholat atau yang semisalnya berwudhu terlebih dahulu dengan air. Tapi manakala nggak ada air dengan apa? ayam mum kemudian Jadi semua perkara yang sulit itu pasti setelahnya ada kemudahan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab An-Nuniyah Beliau memberikan hiburan kepada orang-orang pemegang al-haq, pemegang kebenaran. Kata beliau, "Wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahmani." Yang namanya al-haq itu senantiasa ditolong dan diuji. Bukan ditolong saja ya, ada ujian di situ. Nah, fala ta'jab jangan merasa heran. Jangan merasa heran, kenapa kok diuji? Nah, fahadai sunnatul rahmani. Dua perkara ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullahi jalla ala. Setiap al-haq pasti ada ujian dan ada juga apa? pertolongan. Ikhwan fitna din, wa wasakumullah wa hafizakumullah jami'an. Ingat baik-baik kaidah tadi ya. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Perkara yang beratkan pasti mendatangkan kemudahan. Antum ketika tidak hujan, tidak ada halangan, wajib gak kaum lelaki sholat berjamaah di masjid? Wajib enggak? Ketika tidak hujan, tidak ada halangan, wajib enggak kaum lelaki salat berjamaah di masjid? Eh? Enggak wajib. Wajib enggak? Wajib. Ketika enggak ada hujan, enggak ada halangan, wajib kaum lelaki salat berjamaah di masjid. Paham ya? Tapi kalau ketika ada halangan, hujan, ada rukhsah. Nah ini maksudnya. Paham ya? Kalau hujan orang berat mau ke masjid. Nah rukhsahnya ini barakallahu fikum keringanan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Al-masyaqqatu tadribut taysir. Wajib hukum asalnya. Kaum lelaki wajib salat berjamaah di masjid. Ketika ada halangan, ada faktor-faktor yang malingkan, barulah dia boleh salat di rumah. Mungkin hujan, sakit atau yang semisalnya. Mohon insyaallah ya. Naam kaidah yang sangat mulia tadi jangan sampai terlupakan. Naam, kita lihat berikutnya. Fadalla dhalika ala anna al-insana yanbaghi Allah alla yadhiqa bihil amru abada. Ini menunjukkan hal tersebut menunjukkan bahwasannya manusia selayaknya untuk tidak merasa sempit terhadap perkara selama-lamanya. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya kita rasakan terkadang ada kesempitan, kesedihan, pasti di balik itu ada kemudahan. Pasti itu. Ada kemudahan dan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqnut min rahmatillah dan jangan putus asa dari rahmat Allah taala. Paham ya? Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, setinggi apapun, sedalam apapun, kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kisah sosok salah seorang yang membunuh 100 jiwa bayangkan. Paham ya? Semula yang dia bunuh 99 jiwa mencari keliling. Bagaimana solusinya? Apakah masih ada pintu taubat? Ternyata dia bertanya kepada salah seorang ahlu ibadah, gak punya ilmu tapi ibadahnya kuat. Ditanya, sesungguhnya aku sudah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada kesempatan pintu taubat? Kata dia, lah, gak ada. Dibunuh sekalian orang tadi. Setelah dibunuh, genaplah menjadi berapa? 100. 100 jiwa dia bunuh. Akhirnya dia keliling lagi, bertemulah seorang alim, orang yang berilmu. Bayangkan, bedanya ahlu ibadah dengan orang alim. Ahlu ibadah tanpa ilmu, dia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak bisa juga menyelamatkan orang lain. Buktinya dibunuh. Ya enggak? Dibunuh meninggal. Akhirnya yang orang yang berilmu tadi ditanya, "Aku sudah membunuh 100 jiwa. Apakah masih ada pintu untuk taubat?" Kata dia, "Apa yang menghalangi antara dirimu dengan apa? Apa yang menghalangi antara taubat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya apa yang menghalang-halangi antara kamu dengan taubat tersebut? Paham ya? ada yang menghalangi. Maksudnya bisa hatta walaupun yang dibunuh seratus jiwa pun bisa ada pintu taubat, tapi syaratnya bayangkan, syarat untuk orang tersebut biar diterima taubatnya seorang alim tadi mengarahkan, kamu pergilah ke kampung sebelah. Karena di kampung sebelah itu ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Taala. Fa'budillaha ma'hum. Beribadah kamu kepada Allah bersama mereka. Nah, dan jangan kamu injak lagi bumi yang sekarang kamu berada di situ karena ardusu bumi yang jelek. Benar dia berangkat. Begitu sampai di tengah perjalanan, barakallahu fiikum datang nam malakul maut. Paham ya? Malaikat pencabut nyawa. Meninggallah dia. Paham ya? Baru tengah perjalanan dia ya, meninggal. Akhirnya rebutan antara malaikat rahmah dengan malaikat adab rebutan. Ini bagaimana ini statusnya orang ini? Dia sudah tobat tapi belum pernah mengamalkan amalan kebaikan sedikit pun. Itu kata malaikat malaikat adab mau diambil. Malaikat rahmah mengatakan dia sudah tobat dan dia ingin menuju ke tempat yang diarahkan. Ternyata perdebatan tadi itu datanglah satu malaikat lagi Datang satu malaikat lagi sebagai penengah. Kalau begitu ukurlah tanah. Eh, ukurlah tanah atau bumi yang ditinggalkan dengan yang dituju mana yang lebih banyak atau mana yang lebih besar. Ternyata setelah diukur lebih dekat bumi yang dia tuju. Maksudnya ya, akhirnya yang mengambil malaikat rahmah. Syahidnya di sini dosa walaupun sebesar apapun barakallahu fikum, setinggi apapun, sedalam apapun, kalau benar-benar bertobat kepada Allah Taala diampuni. Jangan putus asa dari rahmat Allah Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas. Naam la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Diampuni. Bahkan dosa syirik diampuni enggak? Diampuni kalau bertobat sebelum meninggalnya. Dosa syirik diampuni kalau dia bertobat sebelum meninggalnya. Masya Allah, ampuni. Allah SWT sangat luas sekali. Sangat disayangkan saudara-saudara kita, kaum muslimin, yang jauh dari ilmu, jauh dari pemahaman yang benar, jauh dari akidah yang sahih, bagaimana mereka? Solusinya biasanya bunuh diri. Ya enggak? Bunuh diri, minum racun, eh, minum botrek ditampur dengan apa? Sprit. Paham ya? Nah, barakallahu fikum akhirnya mendem dan meninggal dunia. Bayangkan, mencari solusi karena sudah banyak dosanya, enggak mungkin diampuni. Dosaku sudah banyak. Dosaku sudah setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung enggak mungkin diampuni. Inilah solusi terakhir katanya, minum racun dia. Bayangkan itu. Tambah dosa lagi, bunuh diri, ya enggak? Nah, itulah solusi orang-orang yang jauh dari ilmu dan jauh dari akidah yang sahih. Allah musta'an. Ada juga yang berupaya untuk apa? Gantung diri. Eh? Karena dia sudah banyak orang yang dia bunuh misalkan dan dia sudah bisa dikatakan pemabuk berat, penjudi berat. Dia mau tobat nggak tahu solusinya. Eh? Pokoknya sudah intinya merasa nggak diampuni dosanya padahal masih ada ampunan sebenarnya kalau dia sadar dan paham akhirnya bunuh diri dia gantung diri di belakang rumah. Allah musta'an seperti itu. Yang jelas banyak sekali kejadian-kejadian tentunya kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah mengambil pelajaran jangan sampai kita merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu melakukan kesalahan, kekeliruan, perbuatan dosa segera minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda. Lihat berikutnya wa an yatawaqqa'al khaira min Allah daiman wa abada dan hendaknya na barakallahu fikum merasa dan saat berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya walaysa hunaka ahadun fi hadhihi dunya salimun dan tidak ada seorang pun di sana yang selamat di muka bumi ini atau dunia ini enggak ada seorang pun yang selamat enggak ada seorang pun yang maksum kecuali para nabi dan rasul kita semuanya mana maksum kita? Kita nggak ada yang maksum. Oleh karena itu ingat baik-baik ya kaidahnya. Jangan ingkar mungkar, jangan berdakwah nunggu kita maksum, nggak akan maksum. Wah, anak nggak mau berdakwah kalau belum maksum katanya. Eh, anak masih banyak salahnya, masih banyak kelirunya, nggak mau berdakwah alasannya masih banyak salahnya. Itu keliru. Banyak salahnya dia harus berusaha membenahi, berusaha menghilangkan dan dakwah sesuai dengan kemampuan caranya gitu. Tapi kalau antum berdakwah nunggu maksum, kapan maksumnya coba? Enggak akan maksum. Manusia itu tempat kesalahan, kecuali nabi dan rasul yang Allah taala selamatkan. Mahum salah ya. Ikhwani fid din, azza wa sudah kami ingatkan berkali-kali, kita kalau menilai sosok itu ahli sunnah, sunni salafi, jangan dinilai keluarganya. Nilainya nilailah orangnya per individu yang ngaku saat itu. Yang ngaku sunni salafi. Anta sunni? Naam salafi nah, ah bapakmu masih awam aja kok ah, ini ini penilaian yang keliru bapakmu aja masih awam ibumu juga masih belum pakai cadar masa ngaku sunni salafi ini pandangan yang keliru pandangan yang dangkal seperti ini Lalu terus bagaimana pandanglah orang yang mengaku tadi itu dia sunni salafi bagaimana amalannya kemudian ucapannya, kemudian keyakinannya, kalau benar-benar kaulan wa amalan atiqadan sunni salafi. Jangan antum melihat keluarganya. Keluarganya bisa jadi dia proses menasihati. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya kafir enggak? Kafir Azar. Nuh alaihissalam, anaknya bagaimana? Kafir juga, durhaka. Istrinya bagaimana? Durhaka juga. Nah, barakallahu fikum menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya menilai seseorang jangan se sekali-kali kita nilai keluarganya. Keluarga itu lain lain lagi urusannya. Paham ya? Tapi orang yang mengaku sunni salafi itu yang kita nilai. Bagaimana amalannya? Bagaimana keyakinannya? Bagaimana nah barakallahu fikum perbuatannya, kesehariannya. Adapun keluarganya proses hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kata beliau, "Bala budda an alaihi alaihi syai'un minal bala." Bahkan Seseorang itu nggak akan selamat di dunia ini melainkan pasti akan mendapatkan sesuatu berupa ujian. Berupa ujian pasti itu. Antum belajar seperti ini dikira nggak ada ujian? Ada. Terkadang gigi sakit, ujian bukan? Ujian. Ada yang kepalanya pusing, ujian. Ada yang terkadang perutnya sakit, ujian. Oleh karena itu ujian pasti akan senantiasa ada. Dan di situ ketika diuji barakallahu fikum, kita semuanya hendaknya merasa dengan adanya ujian berupa rasa sakit atau yang semisalnya, kita yakini semoga sebagai penghapus apa? dosa. Penghapus dosa barakallahu fikum. Karena pernah datang dalam disebutkan dalam suatu kisah dalam hadis yang sahih bahwasanya ada orang yang tidak pernah sakit sama sekali. Orangnya ini enggak pernah sakit sama sekali. Akhirnya apa? Nam Rasulullah mengatakan man arada an yang ila ila rajulin min ahli nar yang ila hadza. Nah, Rasulullah perhatikan baik-baik. Suatu ketika Rasulullah mendengar kabar bahwasanya ada orang yang dia enggak pernah sakit sama sekali. Akhirnya Rasulullah mengatakan man arada an yanzura ila rajulin minan fal falyanzur ila hadza. Siapa yang ingin melihat seseorang termasuk penduduk neraka, lihatlah kepada orang ini yang enggak pernah sakit sama sekali. Kenapa sih? Syahidnya bagaimana syahidnya? Syahidnya apa? Syahidnya orang sakit itu Sebenarnya kalau kita sadar, kita pahami, penyakit yang Allah timpakan sebagai penghapus dosa. Apa itu maksudnya ya? Sebagai penghapus dosa. Jadi jangan sampai kita merasa, wah masa anak sakit terus atau bagaimana atau seperti itu. Renungi baik-baik. Sakit yang Allah timpakan kepada kita dan kita bersabar, penghapus dosa. Kan disebutkan dalam hadis yang sahih, hingga duri yang menancap di salah satu anggota tubuh kita dan kita bersabar nah barakallahu fikum itu juga bisa menggugurkan dosa-dosa. Maksudnya ya, bersabar ketika terkena duri, bukan menahan duri yang tertancap tadi itu. Maksudnya ya, kalau durinya dibiarkan aja ya malah keliru dia. Durinya diambil, cuman dia tahan sabar gitu loh. Ketika ditimpa musibah tersebut nah barakallahu fikum. Jangan seperti sebagian orang yang mereka salah paham. Mereka gagal paham. Ini kan penghapus dosa. Tak biarkan aja durinya nempel terus biar gugur semua dosanya katanya. Durinya besar nggak sembarangan. Nancap gitu katanya mau dicabut sama orang nggak usah jangan. Ini penghapus dosa ini. Semakin durinya semakin dalam semakin banyak dosa yang berguguran katanya. Keliru nggak itu? Keliru. Mahfum salah ya. Jadi cabut, diobatin. Cuman dia bersabar ketika terkena duri tersebut. Itulah sebagai penggugur dosanya. Bukan dia sengaja kemudian dibiarkan biar gugur semua dosanya. Allahumma astaghfirullah. Ikhwani fi din azza wa jalla kata beliau sini, fa inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Dikarenakan sesungguhnya manusia yang paling besar ujiannya adalah para nabi, bayangkan. Kemudian yang semisalnya dan kemudian yang semisalnya. Siapa para nabi yang paling besar ujiannya? Ulul azmi. Ulul azmi. Ulul azmi dari kalangan para rasul ada berapa? Ah Yusuf. Ada lima Coba sebutkan Abdurrahman, ulul azmi, lima itu siapa saja? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa alaihissalam. Ulul azmi. Sebutkan pantunnya Akhbajri. Naam Hasan. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa wa Nuhun hum ul azmi fa'lamu. Jadi lima tersebut digelari ulul azmi dari kalangan nabi dan rasul, ulul azmi tersebut yang paling dahsyat ujiannya. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita bahas sekarang satu persatu tentunya tidak selesai. Kenapa? Karena panjang kisah Nabi Ibrahim bagaimana dengan keluarganya, dengan bapaknya, dengan anaknya, dengan istrinya. Nabi Musa bagaimana dengan Fir'aun. Nabi Nuh bagaimana dengan istrinya, dengan anaknya. Nabi Nah barakallahu fikum Isa alaihissalam bagaimana dengan apa kaumnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bagaimana dengan orang kufar Quraisy panjang lebar. Intinya ulul azmi dari kalangan para rasul ada berapa tadi? Lima. Coba ulangi lagi. Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Paham itu ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya. Fa alaihi an yuqabila hadhil umur bis sabr. Maka wajib atasnya untuk menghadapi perkara-perkara ini, baik kegentingan, kesusahan dengan kesabaran. Jadi orang sabar itu bagus sekali barakallahu fiikum. Antum diuji, sabar. Ditimpa musibah, sabar. Ketika sakit, sabar. Ketika enggak ada uang pun, sabar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum jangan malah nyuri. Nah, kalau dia nyuri enggak sadar dia. Maksudnya ya, nah barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. Allah musta'an. Perhatikan baik-baik. Kita lihat di sini, fa innan nasra ma'as sabr. Karena sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Wal faraja ma'al karb dan yang namanya kelapangan, kemudahan itu bersama kesulitan terlebih dahulu. Wal usru yusbaru alaihi bintidaril yusr Sedangkan yang namanya kesulitan itu disabari dengan menunggu al-yusr yaitu kemudahan minallahi subhanahu wa ta'ala kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala huwa subhanahu la yatruku abdahu abada maka dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah meninggalkan hambanya selama-lamanya walakinnahu yabtali akan tetapi Allah ta'ala mengujinya memberikan ujian kepadanya ini sunnatullah jalla ala. Manusia itu layut yutrak walayun eh? Tidak dibiarkan begitu saja, kemudian tidak pula dilarang. Tapi bagaimana? Diperintahkan untuk beribadah. Di tengah-tengah ibadah tersebut ada ujian, ada juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Fala'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la'lamanna al-kadzibin. Artinya apa? Alif lam mim. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan begitu saja kemudian mengatakan kami beriman kemudian tidak diuji? Sungguh telah kami uji kata Allah Taala. Orang-orang sebelum mereka diuji, diberikan cobaan agar semakin nampak mana yang jujur imannya, dan mana yang dusta imannya. Ujian pasti ada barakallahu fikum. Antum pulang kampung misalkan, di kampung antum masih banyak orang-orang awam, belum mengenal dakwah yang benar. Antum biasanya ada yang ngejek juga. Berjenggot kayak apa? Kayak kambing. Celananya cingkrang kayak orang kebanjiran. Istrinya bercadar dibilang ninja, dibilang burung gagak katanya. Allah mustan. Butuh kesabaran semuanya barakallahu fikum. Naam. Kalau kita, kita tidak sabar bagaimana? Paling-paling kelahi. Nah, itu dilarang. Jangan. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai kita nah melakukan perkelahian dengan orang-orang awam yang mereka tidak punya ilmu. Berbahaya. Bahayanya bukan karena kita kalah atau bukan, bahayanya ke dakwah nanti. Mereka ngira dakwah sunnah dakwah keras, dakwah ekstrim, paham ya? Dakwah yang kriminalitas, jahat atau semisalnya bukan. Sabar barakallahu fikum. Antum ketika diajak di kampung, di masyarakat, itu kalau antum sabar, mereka lama-lama akan kapok sendiri. Itu saksikan dan buktikan saja sudah. Kapok sendiri dan mereka lama-lama akan menghormati kita, akan menyalami kita dan ini terbukti. Tapi kalau melawan dengan kekerasan, ribut biasanya. Allah musta'an. Ini sekedar apa? wawasan dan juga pengalaman barakallahu fikum. Nah, ketika kita berada di tengah-tengah orang awam berdakwah, terkadang membawa dakwah Al-Qur'an Sunnah dianggap dakwah yang asing, dakwah yang ekstrim, dakwah yang keras, kita katakan tidak keras sebenarnya kita ini. Justru lemah lembut mengentaskan manusia dari kegelapan menuju apa? Cahaya. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Walakinnahu yabtalihi liyadhhara sabruhu wa tahammuluhu wa imanuhu billahi 'azza wa wajal Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji manusia agar semakin nampak kesabarannya dan juga tahannya dia di dalam mengemban ujian tersebut dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada hadithun azimun. Maka ini adalah hadis yang agung. wawasaya wasaya Dan wasiat-wasiat yang sangat agung. wasabiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah SAW wasiatkan dengannya. Al-ummata. Yaitu segenap umat. Biwasirati hadal ghulamil mubarak. Dengan perantara seorang anak yang diberkahi ini. Siapa anak ini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa dengan seorang anak? Karena saat itu usianya masih muda. Paham ya? Masih masih muda, kurang lebihnya 14 tahun hingga 15 tahun. Usia masih muda, tapi sudah menjadi seorang alim. Orang alim bayangkan itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa barakallahu fikum, ukuran orang dikatakan alim bukan usianya, ingat-ingat ya. Bukan usianya, tapi ilmu yang dia miliki dan pengamalan yang dia nah, lakukan di atas ilmu tersebut. Itu timbangan kita dalam menilai orang itu dengan alim. Sebagaimana itu ungkapan apa? Al-alimu alimun wa in kana min sigharis sin wal jahilu jahilun wa in kana min kibari as-sin. Yang namanya orang alim tetap dikatakan alim walaupun usianya muda. Dan orang bodoh tetap dikatakan bodoh walaupun usianya tua. Ikhwan fillah azza berarti sudah kita selesaikan hadis yang ke Nah barakallahu fikum 19 insyaallah taala penjelasan hadis yang ke-20 kita tunda pada pertemuan akan datang bi idznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin